Wa nahnu ala dhalika min asy-syahidin wasy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib salat isya masjid Husnul Khatimah Ya mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT. Allah SWT masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya. Semoga dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk mensyukurinya. Dengan jalan kita selalu berusaha untuk mentaati perintah-perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah rahmatullah, kita masih akan melanjutkan pengajian kita. Untuk pertemuan yang ke sekarang ini, kalau tidak salah pertemuan yang ke-11. Kita sudah sampaikan asratus sa'at sugro tanda-tanda kiamat kecil sampai yang ke 18 ya, sampai ke 18 dalam 10 11 uh, 10 kali pertemuan alhamdulillah sudah 18 tanda-tanda kecil kiamat yang sudah uh, saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan ini sedikit saya akan mengingatkan bahwa kita perlu tahu hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin tepatnya yang ada di bumi Cina sana di daerah yang bernama Uighur itu hari ini benar-benar sedang dalam tekanan ya, dalam intimidasi dalam jajahan oleh orang-orang Cina. Nah, yang kebanyakan mereka ya kafir. Ya, kafir komunis. Ya. Mau kafir mau komunis, mau ateis apapun kafir itu sama. Al kafir milah wahid. Kafir itu sama saja satu milahnya. Kafir. Jadi menurut berita di Cina itu sekarang azan sudah dilarang. Kalau ketahuan memakai jenggot, ditangkap. Jilbab sudah dilarang dipakai. Sudah tidak dibolehkan lagi membangun masjid. Itu yang terjadi di Cina. Maka oleh karena itu saya mengingatkan. Jangan kita lupakan mereka mereka saudara kita yang akidahnya sama ya walaupun rasnya tidak sama tapi kita diikat bukan dengan ras bukan dengan harta dan sebagainya tapi kita diikat dengan akidah oleh karena itu sedikit-dikit yang dapat kita perbuat dan ini akan menjadi alasan di hadapan Allah SWT karena kita sudah mendengar jangan sampai tidak kita doakan mereka doakan mereka mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan kesabaran kemahan mudah-mudahan Taala menolong mereka ya dari kekejaman musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kita akan lanjutkan pengajian kita yaitu tanda-tanda kiamat kecil yang ke 19. Ya. Yes bahwa dikatakan di antara tanda-tanda kiamat yaitu Rasulullah memprediksikan akan muncul nanti manusia pada berlomba mendirikan masjid yang megah-megah. Ya, jadi manusia nanti akan berlomba membuat masjid yang megah-megah, yang indah-indah. Ini sudah diprediksikan oleh Nabi kita ya yaitu ada dua hadis dari sahabat Anas bin Malik ya dua-duanya sahih bahwa Anas bin Malik e, mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda la taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu masjid kiamat belum akan terjadi sehingga nanti kaum muslimin itu berlomba-lomba memperindah masjid-masjid mereka Ya. Di matan hadis yang lain, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, ayyatabaha bil masjid. Di antara tanda-tanda kiamat, ya, kalau yang tadi La taqum sa'ah, kiamat belum akan terjadi. Nah, yang ini matanya sedikit berbeda. Di antara tanda-tanda kiamat bahwa nanti umat Islam itu ayyatabaha bil masjid mereka akan berlomba-lomba mendirikan masjid yang indah-indah. Ya. Eh, dalam pembahasan ini, jadi nggak apa-apa saya sampaikan lagi. Saya di rumah itu sebagai maroji, rujukan saya untuk pembahasan ini. Saat-saat ini ada lima kitab yang semuanya sama. Berbicara tentang as ini hari-hari kiamat. Tetapi saya menilai dari lima itu yang paling bagus yang dalilnya Masya Allah rinci dan kalau kaul ulama banyak disertakan di situ yaitu uh, ini kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Ya, yang judulnya memang Asrat Sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu merupakan merupakan karya tulis ilmiah ya dari Syekh Yusuf Al-Wabil untuk mendapatkan gelar magister ya di Universitas Umul Qura dan beliau dengan tulisannya ini mendapat predikat ya mumtaz mumtaz tukang laut sangat memuaskan dan memang betul saya periksa Masya Allah ya hadis-hadisnya rinci ya nah dalam pembahasan tadi masalah hadis tadi itu bahwa dua hadis itu Rasulullah mengatakan bahwa kiamat belum akan terjadi sampai nanti umat ini akan berlomba membangun masjid yang indah-indah. Ya, ini uh, hadisnya sudah jelas ya. Nah, kemudian hadis ini dikomentari oleh para sahabat. Anas bin Malik sendiri memberikan komentar bahwa yang dimaksud bermegah-megahan memperindah masjid yaitu mereka nanti hanya sibuk melihat indahnya hiasan-hiasan masjid. Jadi nanti mereka di dalam membangun masjid itu hanya sibuk memikirkan bagaimana membangun masjid yang indah, dihiasi dengan hiasan-hiasan. Ini kan sahabat Anas bin Malik Demikian juga kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan akan dilakukan oleh umat Islam nanti di akhir zaman apa yang dilakukan juga oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi yaitu apa? memperindah tempat-tempat ibadah. <clears throat> Anas bin Malik 10 tahun bersama Rasulullah SAW. Ibnu Abbas ahli tafsir, ahli hadis, ya, ah, memberikan komentar seperti itu. Bahwa umat Islam nanti akan sama melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, mereka memperindah ya rumah-rumah ibadah mereka. Ya. di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada keramik belum ada batu granit seperti sekarang ini. Ya. Belum ada bahan-bahan bangunan yang canggih seperti sekarang, belum ada semen tonasa, belum ada macam-macam. Ya. Masjidnya hanya dari pelepah kurma. Pelepah kurma. Atapnya ilalang. Lantainya dari tanah. Tetapi manusia-manusia yang mengisi masjid ketika itu. Manusia-manusia yang akan menaklukkan dunia. Manusia-manusia yang akan menjadi penguasa-penguasa dunia. Ya. Berbeda dengan kita pada hari ini. Masjidnya luar biasa mewah-mewah. Kalau kita nggak hati-hati jalan di masjid yang keramik, kepleset kita saking licinnya keramik. Hah? Iya. Dihiasi dengan bermacam-macam hiasan. Kalau mau tahu yang banyak masjid seperti itu di Lombok. Ya, di Lombok itu luar biasa. Di satu sisi ya baik, itu ya. Tetapi akan menjadi tidak baik masjidnya begitu megah, yang isi nggak ada. Dan ini persis apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di salah satu hadisnya yang lain menggambarkan keadaan umat Islam dengan masjid itu seperti apa. Masajiduhum amiratum. Ya, wa kharabu minal huda. Masjid mereka itu makmur. Makmur di sini maksudnya bukan makmur kegiatannya hidup, bukan makmur jemaahnya. Tetapi masjid mereka itu makmur karena megahnya sementara kosong dari petunjuk. Ya. Ini sudah diprediksikan oleh Rasulullah. Masjid-masjid mereka itu makmur hebat-hebat gitu. Ya. Wa kharabu minal huda. Tetapi masjid-masjid mereka itu kosong dari petunjuk. Ya, karena masjid tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Di zaman Rasulullah semua kegiatan dilakukan di masjid. Sampai-sampai Rasul memberangkatkan pasukan perang itu bukan di tanah lapang. Dari masjid dipersiapkan ya, dipersiapkan dari masjid. Ya, Rasulullah berunding bermusyawarah juga dengan sahabatnya di masjid. Nah, hari ini masjid kita luar biasa. Ya, bahkan orang membangun masjid sampai saya ke Mataram sebulan yang lalu luar biasa saya. Kaget ada masjid yang baru dibangun. Entah berapa M ini. Ya, berapa puluh M ini. Luar biasa di pusat kota. Luar biasa masjidnya. Dan masjidnya warna-warni. Masjidnya warna-warni. Padahal ada asar, ada asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar melarang untuk mewarna-warnai masjid terutama dengan warna merah ya dan warna kuning. Ya. Akinan nasi minal motor Ya, lindungilah manusia itu dengan masjid-masjid kalian itu dari hujan. Wa iyyaka an tuhammaru aw tusaffaru fataqinan nas. Cukuplah masjid kalian itu melindungi manusia dari hujan dan jangan sekali-kali kalian mewarnai masjid itu dengan warna merah dan warna kuning. Sehingga nanti akan mengganggu kekhusyuan manusia. Ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah dalam pembahasan ini Syekh Yusuf Al-Wabil menjelaskan ini dalam kitab itu. Masya Allah bahwa wasiat Umar ini ternyata tidak dipegang oleh generasi setelahnya. Terutama di zaman para khalifah-khalifah. Ya, Bani Abbas, Bani Umayyah ke bawah. Tidak diindahkan wasiat Umar ini. Ini kata Syekh Yusuf Al-Wabil. Tentunya dia lebih tahu ya sejarahnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini luar biasa. Bahkan di Pakistan ada satu masjid. Pernah dengar nama masjid itu? Ada yang tahu? Masjid Lal. Masjid Merah. Dari jauh yang kelihatan dominan warna masjid itu merah. Ya. Nah hari ini luar biasa. Masjidnya warna-warni. Ya, untuk bikin kubahnya saja berapa puluh juta. Ya. Ngumpulin duit rakyat, duit umat dikumpulin. Bikin satu masjid 10 tahun nggak selesai. Masjid dikorupsi. Jadi hari ini lengkap saudara. Ada orang berani makan aspal, makan semen, makan Quran. Coba Bikin satu masjid, cukup tahun tidak selesai. Ini bukan kata saya, lihat saja masjid kita ini. Entah 20 tahun barangkali itu. Allah Allah. Nah, satu masjid ini. Ya. Dengan dana yang begitu besar ya jamaahnya Masya Allah satu sal betul paling tinggi dua sal ya benar nah itu yang terjadi ya jadi Umar melarang untuk mewarnai wajib masjid itu dengan warna merah. Ya, karena nanti warna kuning akan mengganggu kesusuan. Ya bahkan kaul-kaul para ulama ya dalam bukunya Syekh uh, Yusuf Al-Wabil ini dinukilkan satu uh, komentar ulama namanya Imam Al-Munawi. Imam Al-Munawi ini imam ahli hadis abad ke-10. Dia ahli hadis, ahli sirah. Imam Al-Munawi juga mengatakan bahwa sesuatu hal yang dilarang menghiasi masjid termasuk menghiasi mushaf-mushaf. Karena apa? Akan mengganggu kehusuan ulama loh ini, seorang imam. Tentu ya. Bahkan mazhab Syafi'i, ya kata Syekh Yusuf Al-Wabil ini, menghiasi masjid dengan emas dan perak sekalipun itu Ka'bah. Ya. Dalam mazhab Syafi'i ya, itu dikatakan dilarang mutlak ya menghiasi masjid dengan emas dan perak sekalipun Ka'bah. Nah kita tahu ya Allah alam bagaimana hakikat yang sebenarnya tapi beginilah ini komentar ulama. Kita tahu sekarang kiswahnya Ka'bah itu tulisannya emas Dan itu bukan di Mekah saja. Ya, di beberapa negeri-negeri Islam ada yang sampai tulisan kaligrafinya itu dari Bagus. sesuai dengan pembahasan. Iya. Ini bukan sederhana ini, memprihatinkan. Ya. ya, di beberapa negara-negara Islam itu luar biasa masjidnya. Hah? Ini. Pegang. Nah, inilah masjid kita nih dari sendok. Mati itu. Eh. Jangan diganti sendok. Di negeri-negeri Islam banyak masjid yang luar biasa indahnya. Sehingga orang itu ke sana tertarik. Apa yang untuk tertarik? Indahnya masjid. Luar biasa masjid indahnya Tetapi wa minal huda kata Rasulullah. Masjid-masjid yang makmur-makmur itu kosong dari petunjuk. Sama tempat kita itu ya. secara mewah ya. Eh, bahannya hebat-hebat bikin kubah puluhan juta. Tetapi siapa yang mengisi masjid-masjid yang mewah itu? Di mana manusia-manusianya? Maka alhamdulillah, alhamdulillah kita bersyukur masjid kita ini tempelan, tapi insya Allah ya makmur. Sini kegiatan hidup ini masjid tempelan namanya, tapi nggak apa. <laughs> ya, kegiatan itu. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah benar terjadi. Bahwa belum ada, belum kiamat, belum akan terjadi sampai nanti umat Islam ini berlomba. Ya, memperbagus masjid-masjid mereka. Ya. Sementara masjid-masjid yang lewat itu kosong dari petunjuk. Sudah terjadi. Nah, kemudian yang kedua puluh, Kalau tadi masjid, sekarang rumah. Rumah pribadi. Ya. La taqumu musa'ah hatta yatatawalun nasu dunia. Ya. Kiamat belum akan terjadi sampai nanti manusia itu berlomba mendirikan bangunan-bangunan yang megah-megah. Kalau tadi masjid, kalau ini bangunan pribadi rumah. Belum akan terjadi kiamat sampai nanti manusia itu berlomba mendirikan bangunan-bangunan yang megah-megah. Dalam hadis ini dikomentari oleh Imam Hajar Al Asqalani ya bahwa kata beliau nanti umat kalau tetangganya bikin rumah dia tanya tukangnya. Kita perlu meter di sini, tolong turun. Dia ngomong sama tukangnya. Dari tolong turun dua. Nah penting barista dia lebih tinggi. Yang sebelah mau kalah, keupam turun, dua dodo lagi. Ini terjadi ini terjadi benar ini. Ini hadisnya seperti itu, dikomentari oleh ulama seperti itu. Ya. Benar-benar terjadi. Saling adu mana tinggi megahnya bangunan. Ya. Saling adu mana hebat rumahnya, luasnya, indahnya. Kata Imam Ibnu Hajar Ya. Ini sudah terjadi pada hari ini. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian hadis lain menjelaskan wa antara al-fuqat al-qurat al-alaka fi fi asai yatatawwaluna fid dunya nanti kata Rasulullah akan ada orang-orang yang bertelanjang kaki nggak pakai baju miskin dan dia mengembang membuat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Ini kata Rasulullah. Nanti satu masa akan ada orang yang nggak pakai sandal, nggak pakai baju kalau dia jalan, miskin, mengembala domba. Orang-orang itu nanti kata Rasulullah akan membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Sehingga kita harus bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Al-Arab, orang-orang Arab. Orang-orang Arab, orang-orang Arab gunung yang dulunya mengembala domba, tidak pakai baju, sandal pun tidak punya. Ya, karena berputarnya zaman, ya, mereka yang digambarkan miskin seperti itu tidak pakai baju, tidak pakai sendal. Hanya karena di Arab kaya dengan minyak, dia tukar minyak itu dengan bangunan-bangunan. Sehingga kita bisa saksikan sekarang. Ya, yang sering pulang pergi Arab tahu bagaimana hebatnya gedung-gedung ya di Arab itu. Bahkan dari cerita-cerita, dari cerita-cerita, termasuk yang hebat-hebat itu dan pernah keluar di televisi, anak seorang kaya mempunyai hotel yang super luar biasa di Dubai. Luar biasa. Ya. Anak orang super kaya punya hotel yang berkelas luar biasa. Nah, menilai dari hadis ini, mereka itu orang-orang Arab kata Rasulullah. Yang tadinya orang-orang Arab itu orang miskin, pengembara domba, berjalan tanpa alat kaki, gak pakai baju. Tapi nanti menjelang kiamat mereka itu akan membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Dan ini sudah nyata terjadi. Ya, nyata terjadi. Bahkan ada istilah sekarang istilah gedung pencakar langit. Ya kan? Bikin gedung pencakar. Tahu cakar? Apa cakar? Cakar itu gini. Langit mau dicakar. Ya, Saking hebatnya manusia, gedung pencakar. Ya. Akhirnya dicatat oleh malaikat dengan gempa bumi. Betil lakir. Mut. Dia kita di Kobe Jepang. Hebat. Ya kan? Kobe itu belasan tahun yang lalu. Lebih 10 tahun. Gedungnya hebat-hebat. Luar biasa. Bahkan mereka rancang gedung anti gempa. Betul, malaikat lakir. Dumba itu kata-kata warga. Jangan sombong. Ya. Belum apa-apa itu. Nah, itu. nah, apa yang dikatakan Rasulullah hari ini nyata terjadi. Manusia akan berlomba mendirikan bangunan-bangunan. Ya tentu saja kalau kita melihat kenyataan, ya maaf, ini tidak saja terjadi di Arab, walaupun Rasulullah mengatakan mereka itu orang-orang Arab, tapi kita bisa melihat di tempat kita ini. Gitu. Sekarang kalau kita ke dalam pedalaman sudah mulai orang bikin bangunan yang hebat-hebat. Gitu. Kita lihat Bima 10 tahun yang lalu dengan Bima sekarang, enggak. Orang sudah punya bikin rumah hebat-hebat. Gitu. Dan yang menjadi sorotan dalam hadis ini, kata Imam Ibn Hajar Asqalani, mereka itu berlomba. Berlomba dan bangga dengan tingginya rumah, hebatnya rumah, indahnya rumah ini yang jadi kesalahan. Ya, dan itu hari ini nyata terjadi. Ya, bahwa akan ada nanti di akhir zaman orang-orang akan berlomba mendirikan e, memperindah masjid. Kemudian orang berlomba memper e, berlomba mendirikan bangunan-bangunan yang megah dan mereka berbangga bangga Wa tafakurun bainakum saling berbangga-banggaan di antara mereka. Ini nyata terjadi. Nauzubillah. Ya. Yang keberapa itu? Hah? 20 kemudian yang ke-21 tanda kiamat yang ke-21 ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya ya Rasulullah apa di antara tanda-tanda hari kiamat itu maka Rasulullah menjawab biruka an asyratiha aku akan memberitahu kamu di antara Iza waladatil mar'atu rabbaha. Iza waladatil mar'atu rabbaha. Kalau budak wanita sudah melahirkan tuannya. Kalau budak wanita sudah melahirkan tuannya. Di situ ternyata ada empat di kitab lain empat, tapi di kitab Syekh Yusuf Al-Waqil ini ada lima arti budak wanita melahirkan keluarga. Ada yang mengatakan orang jika ya menikahi pembantu sudah lahir sehingga anaknya menjadi ada yang seperti itu. Alhasil ada empat atau lima pendapat, tetapi pendapat yang paling kuat saja yang saya sampaikan. Ya, itu pendapat yang paling kuat Sudahkah kita Tuhan keluarga bahwa di akhir zaman nanti akan ada anak-anak durhaka yang memperlakukan orang tuanya seperti pembantu. Ini pendapat paling kuat. Bila waladatil mar'ata Jika ya seorang wanita sudah memperlakukan ya uh, eh, jika budak wanita ya sudah nah, dalam artinya yang paling kuat dari pendapat itu artinya nanti akhir jenjang hari kiamat akan muncul manusia-manusia durhaka terutama kepada ibunya sehingga dikatakan budak wanita melahirkan tuan. Nah hari ini sudah bukan bukan rahasia lagi kita bisa saksikan Ya, dari kecil disayang-sayang, dipelihara, dibiayai, sudah besar. Sudah besar orang tua ditunjuk-tunjuk. Orang tua ditunjuk-tunjuk. Masih mending ditunjuk-tunjuk. Sudah berapa kasus? Orang tua ada yang didorong dengan tangan anaknya sendiri. Ya, ini sudah terjadi. Bahkan ada Kapan kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi ketika anak jaya, orang tua jadi budak. Ini terjadi. Dan memang, Masya Allah, Alhamdulillah. Itulah yang terjadi. Tidak sedikit anak-anak durhaka ibunya tidak diajukan, Ya, lebih memperhatikan orang lain, lebih menghormati orang lain daripada orang tua. Ya, mau bilang ada. Anak jika dia orang tua kaya, anak jadi raja. Ketika anak kaya, anak berjaya, orang tua jadi budak. Itu yang terjadi pada hari ini. Ada seorang ya di zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud seorang pergi haji dia gendong ibunya dia menggendong ibunya melaksanakan ibadah haji selesai ibadah haji dia datang Ibnu Mas'ud ya Abu Abdurrahman bagaimana pendapatmu aku telah menggendong ibuku keliling melaksanakan ibadah haji di Mekah ini. Sudahkah aku bisa membayar jasa orang tuaku ibuku ini? Bagaimana pendapat wahai Abu Abdurrahman? Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya, akhi, ketahuilah. Ya, hanya untuk membalas satu rintihan ketika ibumu melahirkan pun belum cukup apa yang kamu lakukan hanya membalas satu rintihan ketika ibu melahirkanmu itu belum cukup. Ya. Apa yang telah kamu lakukan belum terbayar. Itu. Bagaimana dengan Masya Allah yang kelakuan manusia pada hari ini? Ya, ibunya bukan dimuliakan malah dihinakan. Malah tidak sedikit pada hari ini ibu Ibu dititipkan di panti jompo. Ada nggak panti jompo di sini? Ibu Ibunya dititipkan di panti jompo. Surganya dia pada hal itu. Iya. Dibuang. Dititipkan di panti jompo. Allah di luar biasa kelakuan manusia pada hari ini. Ya. Yang nyata terjadi tidak sedikit. Memang, memang harus kita akui. Makanya di ayat itu dikatakan, jika kedua orang tuamu tinggal bersamamu dan mereka dalam usia tua disebut di situ usia tua, janganlah engkau mengatakan kata-kata nah, wala lagu-lagu, lahuma uh wala rumah, jangan juga kamu menghardik kenapa dikatakan usia tua Orang tua ini kalau sudah tua, kembali pikirannya seperti anak-anak. Yang dilakukan aneh-aneh. Dan memang itu ujian. Dan memang betul, tidak semua orang bisa lolos, bisa lulus dari ujian itu. berat. Ya. Kelakuannya yang aneh-aneh. Apalagi kalau sudah masuk usia 80 lebih, apalagi sampai sudah ya memorinya sudah melemah, Baru makan bilang belum makan, minta makan lagi. Ya, macam-macam. Nah yang tidak sabar, ibunya dibentak-bentak. Padahal dikatakan di sini mengatakan kata-kata ah saja dilarang. Sekarang bukan lagi ah, ya. Dan ibu ditunjuk-tunjuk masya Allah, ya, tunjuk-tunjuk bukan. Ya, jangan bilang kalau yang sudah menyakiti dengan tangan di bumi itu sudah di luar sudah selamat jalan. Ya. Jadi padahal durhaka, durhaka kepada kedua orang tua itu dosa besar, akbarul kabair sebelah syirik. Kul hal Ukur di akbarul kabair? Maukah kamu aku beritahu tentang dosa-dosa besar yang paling besar? Jadi ada dosa-dosa besar, tapi ada ada ada pula dosa-dosa besar yang paling besar. Yang pertama al-isyrak billah. Syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain. Durhaka kepada itu. Maka dalam surat Luqman itu Allah abadikan kisah Luqman ketika menasihati anaknya. Yang pertama perintah Luqman itu apa? La tusyrik billah. Kemudian apa? Wa bil walidaini ihsan. Dan berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapak. Jasa orang tua tidak pernah akan bisa terbayar oleh apapun. Tidak akan pernah bisa terbayar oleh apapun ya maka ya hati-hatilah yang masih punya orang tua. Mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan ya bisa bersabar ya bisa memelihara orang tua ya, jangan sampai kita bila ya mempunyai sifat-sifat turhaka orang tua. Ya, karena itu merupakan baru menjadi dosa-dosa besar yang paling besar setelah syirik. Ya, aja begitu. Akan ada nanti budak wanita melahirkan tuannya ternyata nanti akan muncul di akhir zaman perilaku-perilaku durhaka anak kepada kedua orang tuanya. Dan hari ini semuanya telah nyata terjadi. Ya, semuanya telah nyata terjadi. Ada demikian saja eh, pembahasan kita sampai yang keberapa? Eh? 21. Ya, jadi yang pertama tadi berlomba mendirikan masjid, pemerintah masjid, yang kedua berlomba mendirikan bangunan-bangunan, yang ketiga banyaknya perilaku durhaka anak kepada kedua orang tuanya.